Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Sama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah At-Tirmidzi rahimallahu taala. Kita sampai pada hadis yang ke-242 dari sahabat Abu Hurairah beliau mengatakan Pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna astaqa kalimatin qalaha syairu." Sebenarnya perkataan yang paling benar yang diucapkan oleh seorang penyair adalah perkataan seorang penyair bernama Labid yaitu yang dia katakan ala kullu syai'in makhalallaha batilu Ingatlah bahasanya segala sesuatu selain Allah itu batil. Wakata dan hampir-hampir Umayyah ibn Abi Salat itu masuk Islam. Ya, perkataan uh, penjelasannya ala kullu syai'in makhalallahu batilu artinya kullu ni'amin fid dunya semua kenikmatan di dunia itu la muhalata tidak boleh tidak zailun pasti akan hilang maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan persaksian yaitu memberikan stempel untuk kalimat ini bahasanya dia adalah sebenar-benar perkataan yang diucapkan oleh seorang penyair li'annaha karena ucapan atau kalimat ini sesuai dengan akidah yang benar dan konten syair itu bertingkat-tingkat dalam sisi kualitas kebenarannya ada yang sitekun, ada yang benar, ada yang sangat benar, ada juga yang isinya bohong, balu wal ghalib dan itulah yang dominan. Sampai-sampai ada ungkapan bahasanya syair yang paling enak, saling eh, syair yang paling nikmat itu yang paling bohong. Hampir-hampir Umayyah bin Salat itu masuk Islam. Kada itu menurut Nahwu disebut af'alul muqarabah yaitu fiil-fiil yang kata kerja yang memberikan arti hampir. Iqaraba Umayyah itu al-Islama, yaitu Umayyah itu dekat dengan Islam, akan tapi dia belum masuk Islam. Wa kana yata'abbadu fil jahiliyah. Dia adalah seorang yang gemar beribadah di masa jahiliyah dan dia adalah seorang yang mengimani hari berbangkit dan perlu diketahui mayoritas orang jahiliyah itu mengingkari hari berbangkit. Kemudian dia mendapatkan masa Islam, menjumpai masa Islam, namun dia tidak masuk Islam karena ibadahnya dan karena keimanannya dengan hari akhir. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hampir-hampir saja dia masuk Islam. Artinya tetap belum dan bukanlah seorang muslim. Ya, maka eh, hadis ini menunjukkan bolehnya kita komentar terhadap seorang yang eh, punya keyakinan-keyakinan yang baik. Ya, boleh kita komentar dengan kita katakan hampir-hampir dia masuk Islam atau hampir-hampir dia adalah seorang muslim. namun ketika dia bukanlah seorang yang bersahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tentu dia bukanlah seorang muslim. Dan dari Jundub bin Sufyan al-Bajali beliau mengatakan ada batu yang menimpa jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga jari Nabi berdarah. Fakal maka Nabi berkomentar dengan mengutip satu syair hal anti ila usbu'un damiti engkau tidaklah lain kecuali satu jari yang berdarah wa fi sabilillahi malakiti dan di jalan Allah lah engkau mendapati apa yang kau dapati. Engkau berdarah di jalan Allah. Demikian juga terdapat jalur yang lain, sanat yang lain dengan redaksi yang semisal. Ya, e, maka ada satu ketika ada satu batu yang menimpa e, jari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud jari di sini adalah jari kakinya. Karena ketika itu Nabi berjalan, lalu ada satu batu yang mengenai jari kaki Nabi. Maka muncullah dari keluarlah dari jari tersebut darah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Hal anti ila usbuun damiti wa fi sabilillahi malakiti. Hal di sini kata tanya di sini maknanya adalah tidak. Sehingga kita terjemahkan, tidaklah engkau kecuali jari yang berdarah dalam keadaan itu di jalan Allah. Ya, maka uh, di sini terdapat dalil dan Nabi ketika itu tidak dalam kondisi perang. Nabi ketika itu tidak dalam kondisi perang sehingga faedah yang bisa kita simpulkan hadis ini dalil seorang muslim itu mendapatkan ganjaran dalam semua musibah yang menimpanya dengan syarat ihtasabah. Dia bersabar dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tentu musibah itu punya dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah menghapus dosa dan yang kedua adalah di meningkatkan derajat atau menjadi sumber ganjaran. Dan tidak ada ganjaran karena musibah kecuali dengan syarat bersabar. Nih. Lain hanya dengan penghapusan dosa. Penghapusan dosa. Maka ee, eh, boleh jadi terjadi, maka dimungkinkan terjadi penghapusan dosa karena sebab musibah meskipun pelakunya tidak bersabar. Ini, ini, bedakan dua hal ini. Maka kalau untuk mendapatkan ganjaran ya, untuk mendapatkan ganjaran dari musibah maka harus ada sabar, harus ada ihtisab. Mengharapkan jalan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan musibah dan kesusahan yang terjadi. Dan itulah yang Nabi sebut dalam hadis ini dengan visabilillah. Ya. Dan ketika seorang itu mendapatkan musibah, misalnya e, jarinya berdarah dan itu visabilillah. Yeah dalam kondisi bersabar dan mengharap ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ada ganjarannya, ada pahalanya. Namun jika tidak ada sabar, tidak ada ihtisab, maka tidak ada ganjaran, tidak ada pahala. Lain halnya dengan takfirus sayiat, penghapusan dan penutupan dosa, maka musibah itu bisa berfungsi, memiliki fungsi menghapus dosa meskipun tidak ada sabar tidak ada uh, tidak ada sabar, tidak ada ihtisab, ikhlas dan berharap ganjaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disyaratkan bahasanya musibah itu satu hal yang berpahala manakala fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala yaitu sabar dan ihtisab mengharapkan jalan di sisi Allah. Kemudian dari sahabat Nabi Al-Bara ibn Azib dia mengatakan qalalahu rajulun ada seorang yang berkata kepada beliau apakah kalian lari meninggalkan Rasulullah wahai Abu Umarah yaitu pada saat perang Hunain. Fakal maka beliau mengatakan tidak. Wallahi demi Allah ma walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh, demi Allah tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah lari Walakin wala itu lari kabur meninggalkan medan perang. Walakin wala saro'anun nasi. Akan tetapi yang wala berpaling ke belakang, yaitu meninggalkan medan perang, lari meninggalkan medan perang, adalah sejumlah orang yang tergopoh-gopoh karena mereka mendapatkan e, menjumpai suku Hawazin bin Nabli memanai mereka menghujani mereka, menghujani mereka dengan panah. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas bagalnya. Bagal adalah peranaan antara kuda dengan keledai. Ini kuda dengan keledai itu bisa dikawinkan dan anaknya namanya bagal. Namun bagal ini tidak berketurunan. kalau ingin ada bagal yang lain, maka ya dilakukan proses perkawinan yang lain antara kuda dengan keledai. Dan bakal ini haram dimakan. Kenapa? Karena kalau melihat dari sisi salah satu induknya, yaitu keledai, maka keledai haram dimakan. Dengan sepakat ulama, ijma ulama, daging keledai itu haram dimakan. Kemudian e, sedangkan daging kuda itu halal dimakan menurut pendapat jumhur ulama kecuali Imam Abu Hanifah. <clears throat> maka e, maka dikawinkanlah yang halal dengan yang haram dan kaidah mengatakan jika ada pada satu hal faktor yang melarang dan faktor yang membolehkan maka dimenangkan faktor yang melarang maka ada faktor yang melarang untuk dimakan dan faktor yaitu keledai dan ada faktor yang membolehkan untuk dimakan yaitu the kuda maka dimenangkan faktor yang di, di, di, di, dimenangkanlah faktor yang melarang di, di, dimenangkanlah faktor yang melarang <clears throat> sebagaimana Contoh lain dari penerapan kaidah ini yang dianut oleh Syafi'iyah berkenaan dengan uh, musafir yang berkenaan dengan orang yang puasa pagi hari dia di rumah tidak ada kepikiran untuk puasa untuk bepergian atau ya atau dia bepergian untuk beper, uh, dia punya pikiran untuk bepergian namun pagi posisinya di rumah subuh di rumah ya, kemudian siang harinya dia safar baru berangkat bepergian. Ya, maka ya, para ulama Syafi'iyah di maka madhab Syafi'i mengharamkan orang ini untuk membatalkan puasa. Ya, haram baginya untuk membatalkan puasa. Kenapa? Karena puasa di hari itu amal ibadah di hari itu yaitu puasa di hari itu terkandung padanya dua unsur kata mereka unsur yang membolehkan untuk membatalkan puasa yaitu safar dan unsur yang dan faktor yang e, melarang untuk membatalkan puasa yaitu paginya posisinya mukim. Maka dalam ibadah ini dalam hal ini terdapat dua unsur. Ada unsur yang membolehkan untuk batal puasa dan ada unsur yang membolehkan untuk uh, ya, membolehkan untuk batal puasa dan ada unsur yang mengharamkan untuk membatalkan puasa. Maka dan kaidah mengatakan jika ada dalam satu hal dua unsur, unsur yang membolehkan dan unsur yang melarang, maka dimenangkan unsur yang melarang. Oleh karena itu Syafi'iyah e, membolehkan musafir itu batal puasa syaratnya sebelum fajar dia telah meninggalkan daerahnya. Jadi sebelum fajar dia telah meninggalkan daerahnya. Jadi berangkatnya jam 2 dini hari. Nah, berangkat jam 2 dini hari nanti pas subuh itu kurang lebih sudah keluar dari negerinya nih atau kurang lebih demikian mungkin berangkat jam 3 atau jam 2 nih berarti bisa dipastikan pas subuh dia sudah keluar dari negerinya nah itu yang boleh untuk batal puasa itu kaidah syafi'iyah dalam masalah Eh, dalam masalah e, batal puasa bagi musafir. Di antaranya adalah menerapkan kaidah jika terkumpul dalam satu hal dua unsur-unsur yang melarang dan unsur yang membolehkan, maka dimenangkan unsur yang melarang. Sebagaimana ya, kaidah ini, ya, kaidah yang berlaku untuk hukum memakan daging bagal. Eh, dan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam tetap berada di Bagolnya dan Abu Sufyan yang ketika itu sudah masuk Islam atau Abu Sufyan eh, namun bukan Abu Sufyan bin Harb Abu Sufyan yang lain Abu Sufyan ibn Haris ibn Abdul Muttalib Nih, berarti sepupunya Nabi ini, karena dia Abu Sufyan ini anaknya Al Haris ibn Abdul Muttalib ini kakeknya sama dengan Nabi, berarti ini sepupunya Nabi. Ada seorang sahabat namanya Abu Sufyan yang dia adalah sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegangi tali kekang bagalnya Nabi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengatakan dan apa yang beliau kutip adalah ini, nadanya adalah nada sair anak Nabiul Kadib anak ibnu Abdul Muttalib Aku adalah seorang nabi dan ini bukanlah dusta dan aku adalah anaknya Abdul Muttalib. Hadis ini juga dihadirkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka penjelasannya afarartum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umarah artinya apakah kalian kabur berpaling ke belakang lari meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Hunain maka Al-Bara' mengatakan tidak dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidaklah berpaling ke belakang. Akan tetapi ada sejumlah orang yang e, bercepat-cepat Ay, artinya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap teguh, tetap tegar di medan peperangan. Wasabata aidan dan juga tetap teguh dan tegar di medan peperangan. Haulahu di dekat Nabi sejumlah sejumlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sar'anun nasi kecuali sejumlah orang yang ketika mereka disambut oleh orang-orang Hawazin bin Nabli Nabil artinya siham, anak panah dan Hawazin adalah penduduk kota Taif dan mereka ini terkenal min ahsani nasi romyan orang yang paling hebat dalam memanah dan orang yang paling besar perhatiannya dengan panah memanah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas bagolnya. Wal bagol laisat mufadalatan ingda mulaqatil a'da'i. Ini. Dan ya, bagol itu bukanlah de, kendaraan yang terbaik ketika berjumpa dengan musuh. Kendaraan yang terbaik ketika berjumpa dengan musuh adalah hewan yang tidak takut lihat pedang dan seterusnya. Itu kendaraan yang terbaik. Jadi, kalau dia kemudian berisik suara pedang, ketenting dan sebagainya dia ketakutan, nggak cocok untuk e, dibawa ke medan tempur di masa itu. Atau demikian juga orang e, hewan yang takut dengan kilatan pedang. Wala mahadil kasra al kathiroh lebih-lebih dalam e, peperangan di, di mana peserta perangnya adalah kasroh kasiroh Banyak yang demikian banyak. Ya, sebenarnya ini nggak bagus kalau untuk dibawa ke medan perang. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggangi bagal ketika itu fikotan birabihi menunjukkan padahal bagal itu tidak cocok dibawa ke medan perang E, dikarenakan beliau begitu percaya dengan Allah Subhanahu wa taala dan tawakal kepadanya. Ya, tentang Abu Sufyan ibn Haris, Abu Sufyan ini adalah anak paman Nabi, berarti sepupu Nabi, dan dia adalah saudara Nabi sepersusuan. Masuk Islam pada saat uh, Al-Fatah, pada saat penaklukan kota Mekah, wahasuna islamuhu. Dan setelah dia masuk Islam, dia adalah orang yang bagus keislamannya. Nah, ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mengutip, anak Nabiullah Katib, anak ibnu Abdul Muttalib. Inilah mau diusyahid. Ini adalah sisi yang jadi pendalilan dari hadis ini. Maka Nabi menegaskan, aku adalah seorang Nabi yang diutus oleh Rabb semesta alam, sitekan dengan sebenar-benarnya dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kemenangan kepada para untuk para nabi sebagaimana firman Allah taala di surat Ghafir alias surat Al-Mu'min inna lanansur rusana rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya sungguh kami akan menolong para rasul utusan kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia wa yauma yakumul ashhad dan hari berdirinya para saksi yaitu pada hari kiamat maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, ya di sini mengutip satu kalimat yang kalimatnya itu statusnya ya, ya eh, memiliki wazan dan kafiyah layaknya syair. Ya, maka ini menceritakan tentang perang Hunain. Ya, menceritakan tentang perang Hunain di mana perang eh, di perang Hunain ini pasukan kaum muslimin adalah pasukan yang pernah terbesar yang pernah ada. Jadi, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat eh, Fathul Fatul Mekah penaklukan kota Mekah beliau membawa sepuluh ribu sepuluh tentara untuk menaklukkan dan membuka kota Mekah. Setelah penaklukan Fatul Mekah selesai, Nabi kemudian lanjut ke Hunain. Ini, ini. Lanjut eh, ke Hunain, kemudian ke Bani Saqif, ke Taif. Kemudian terjadilah peperangan dengan orang-orang Hawazin yang peperangannya disebut dengan perang Hunain. Yang daerahnya daerah eh, ketika itu daerahnya daerah Hunain. Dan maka pasukan Nabi itu sangatlah besar. 10.000 datang dari Madinah Kemudian ditambah orang-orang yang baru masuk Islam di Mekah. Mereka e, memberikan tambahan pasukan kekuatan untuk kaum muslimin 2000. Jadi total pasukan Nabi ketika perang Hunain itu 12.000 orang. Dan itu jumlah terbesar yang pernah ada. Ini pasukan yang dipimpin oleh Nabi. Dan Allah ceritakan di surat At-Taubah, maka sebagian orang ujub ya, ujub dengan jumlah yang banyak. Kemudian mereka mengatakan kita tidak akan kalah ba'dal yaum. Ketika berangkat ke Hunain dengan membawa 12.000 orang. Maka sebagian orang-orang yang ujub mengatakan kita tidak akan kalah ba'dal yaum setelah hari ini. Dan apa yang terjadi ketika baru bertemu dengan eh, ya, ketika terjadi kontak dengan suku Hawazin di perang ini maka tadi disampaikan telah kita baca mereka menghujani kaum muslimin mereka berlindung di benteng dan mereka menghujani kaum muslimin dengan panah dan mereka adalah orang yang ya, pemanah-pemanah hebat ya, maka eh, terjadi hujan anak panah ya, hujan anak panah yang ini menyebabkan banyak orang itu kocar kacir maka sehingga jumlah yang banyak ternyata tidak manfaat. Karena jumlah yang banyak tersebut kocak kacir gara-gara hujan anak panah dari di, dari di suku Hawazin. <clears throat> Namun eh, tidak semua orang eh, lari ataupun sahabat Nabi yang betul-betul sahabat Nabi mereka orang-orang lama yang telah lama bersama Nabi, mereka semua tetap di situ sebagaimana Nabi juga tetap di situ. Nih. Maka sahabat-sahabat pilihan mereka tetap bertahan di situ. Hmm. Di antaranya adalah Al-Bara ibn e, Azib dan yang lainnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu e, mengungkapkan kalimat yang tadi telah kita baca, anak Nabiullah Kadib, anak ibnu Abdul Muttalib. Maka ini menunjukkan e, bolehnya seorang itu menasabkan dirinya kepada kakeknya. Ya, di sini dalil boleh seorang itu menasabkan dirinya kepada di kakeknya. Nabi mengatakan anak ibnu Abdul Muttalib. Kemudian perlu diketahui bahasanya di, nama yang berisi penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu haram dengan sepakat para ulama. Ulama sepakat haram memberikan nama untuk anak atau memberikan nama untuk diri sendiri dengan nama yang itu menunjukkan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ulama ijma kecuali untuk nama Abdul Muttalib, ulama ikhtilaf. Maka ulama sepakat itu haram, tidak boleh kecuali nama Abdul Muttalib. Ya, khusus untuk nama Abdul Muttalib diperselisihkan ulama boleh ataukah tidak. Yang jelas al mutallib itu bukanlah nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nama sebagian ulama membolehkan dan mengecualikan Abdul Muttalib dari nama yang terlarang. Alasannya adalah hadis ini. Alasannya adalah hadis ini yaitu tepatnya pada kalimat anak ibnu Abdul Muttalib. Maka mereka mengatakan bahasanya Nabi mentakrir, menyetujui e, dan mendiamkan e, penamaan Abdul Muttalib. Sehingga ini jadi dalil bolehnya dan tidak terlarangnya nama Abdul Muttalib. Namun yang benar, ya, namun yang lebih tepat, Abdul Muttalib adalah nama yang terlarang. Karena di situ ada penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis yang kita baca maka perlu dipahami bahasanya Nabi mengatakan anak ibnu Abdul Muttalib itu mimbabil ikhbar la mimbabil ikrar. Ya, itu jawabannya. Ini adalah mimbabil ikhbar. Ini adalah babnya adalah bab cerita dan memberitakan. Karena nama kakek beliau Abdul Muttalib tidak mungkin diganti dengan yang lain. Nah. Ini, kalau diganti dengan yang lain orang juga tidak kenal. Orang tidak kenal. Orang kenalnya Abdul Muttalib tokoh besar di Mekah. Kalau diganti ini, ini, dengan yang lain, eh, maka orang jadi tidak tahu. Maka beliau menyebut nama nama kakeknya itu statusnya membabil ikhbar memberitakan kalau kakeknya namanya Abdul Muttalib yang itu ya tidak ada, ada tidak ada pilihan nama kecuali ya itu dan itu bukan mimpa bil ikrar, bukan berarti menyetujui kakeknya bernama Abdul Muttalib. Ya, maka bedakan antara dua hal ini. Di antara ada hal yang penting adalah untuk menilai ya, orang lain adalah bedakan dua hal ini. Bahasanya bab ikhbar itu belum tentu adalah al-ikrar. Ya, ketika seorang itu uh, mbak cerita tentang pengeboman di Surabaya misalnya, maka bukan berarti itu maknanya setuju. Dia cuma sekedar cerita apa terjadi di Surabaya beberapa hari ini atau beberapa hari yang lewat. Kalau sekedar ikhbar itu belum belum tentu ikrar. Kalau dia misalnya sekedar menyampaikan fakta tanpa dia ngasih taklik tanpa ngasih catatan opini dia tentang hal tersebut cuma sekedar datar saja maka itu tidak pernyataan yang datar dan itu cuma sekedar e, cerita ya cerita tentang menceritakan berita tanpa ada kalimat dukungan ataupun kalimat e, ketidaksetujuan e, kondisinya kalimatnya netral <clears throat> maka tidak bisa kita vonis oh itu berarti setuju. Nah, dia iya. boleh jadi statusnya sebagaimana dan ya sebagaimana wartawan yang netral begitu saja menceritakan fakta. Lain hanya kalau kemudian ada komentar tambahan yang itu datang dari dia, ya setuju ataukah menolak. Nah, baru orang disimpulkan pendapatnya dan sikapnya dari situ, dari komentarnya yang itu merupakan opini. Ketika dia ceritanya cerita fakta, ya tidak bisa. Orang cerita fakta itu tidak tidak menunjukkan setuju atau tidak setuju. Namun setuju dan tidak setuju itu dilihat dari komentar tambahan yang statusnya merupakan opini. Ketika kita cerita, oh ada kejadian pencurian, ada kejadian kelitih, nah, orang mati karena kelitih. Sekedar cerita, ngobrol cerita. Iya, iya, iya. maka kalau sekedar menceritakan fakta tentu itu bukan setuju atau tah, tidak setuju. Namun ketika ada kalimat-kalimat opini, nah dari di situ bisa kita simpulkan setuju ataukah tidak setuju. Maka ini mimbabil ikhbar dan bukan mimbabil ikrar. Nah, kemudian hadasana Sabit, yaitu Sabit Al-Bunani, muridnya Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kota Mekah. Dan itu ketika umratul qada, yaitu umrah Nabi di tahun ke-7 Hijriah. Wa Ibnu Rawaha dan Ibnu Rawaha berjalan di depan Nabi dan dia sambil mengatakan, Khalu banil kufara, biarkanlah orang-orang kafir anzabilihi dari jalannya Al-yawma nadribkum ala tanzilihi. Dan pada hari ini nadribkum ya, ala tanzilihi ya, niscaya kami akan pukul kalian ala tanzilihi atas tanzil. Tanzil bisa maknanya Al-Quran. Dorban yusilul ham an maqilihi. Satu pukulan, satu tebasan yang menghilangkan kepala an maqilihi dari tempatnya. Tempat keberadaannya. Yaitu di, ya, menghilangkan kepala dari lehernya. Wa yudhilu al-khalila an khalilihi dan membuat e, lupa dan lalai seorang kekasih dari kekasihnya. Maka Umar berkata kepadanya, "Wahai Ibnu Rawaha, di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di tanah haram engkau membaca syair?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khalli anhu ya Umar, biarkan dia wahai Umar." Falahiya asra'u fihim min nadahi an-nabli maka sungguh dia itu lebih cepat ya, menyerang mereka dibandingkan anak panah. Ya, dorban yuzilu alham ma'an makilihi. Ya, alham itu maknanya araksu. Kepala. Karena ham itu makna asalnya itu adalah uh, puncak kepala upun-upun. Ya, tentu yang dimaksudkan di sini adalah kepalanya. Hmm. Wal makil itu artinya tempat atau kedudukan. Tempat berpijak itu makil. Ai darban yuzil ra'sa'an maudihi. Tebasan pedang yang akan memisahkan kepala dari tempatnya itu dari lehernya. Kemudian melalaikan kekasih dari kekasihnya. Tudhil artinya tutisu tatisu al-ukul. Ini akal itu ini, tidak stabil. Bingung. Ini, ada kemudian orang yang asal-asalan ngawur itu kita dalam bahasa Arab disebut taish. Ini, orang yang ugal-ugalan naik e, motor di jalan raya yang padat, kita katakan ini rojulun taish. <clears throat> Maka e, taish artinya tidak berakal. Tapi soal ukul. Ini, akal itu kebingungan. Ini, sehingga yudilu al-khalilu al-khalilihi maka lupalah seorang kekasih dari kekasihnya min haulil mauqif karena mengerikannya mengirikannya kondisi dan keadaan ketika itu. Ya, haul itu bakal pakai hak besar, itu artinya mengerikan. Ya, kalau haul pakai hak, ya, itu bisa artinya kekuatan, kemampuan, bisa artinya tahun. Ya. Kalau haul itu artinya sesuatu yang mengerikan. Maka Nabi mengatakan biarkan dia wahai Umar Khali artinya dakhu, biarkan dia yamdi melanjutkan sairnya. Fa inna lahu sair itu memiliki takfiran pengaruh menakut-nakuti musuh wa ir'ab dan menakut-nakuti musuh. Wafihi dalam kalimat ini ada dukungan terhadap orang yang beriman lisatil musyrikin untuk mencegah orang-orang musyrik dan membela agama Allah tabaraka wa taala. Yeah. Maka di sini kita jumpai sunnah takriyah. Nabi mendiamkan orang yang membaca sair, iya, Membaca sair. Namun tentu yang dimaksudkan sebagaimana keterangan di depan. Yaitu membaca sair biasa. Kurang lebih di tempat kita sebagaimana deklamasi, puisi, atau sejenis itu. Ya, maka ini ya, Nabi ya, ketika ada orang yang membaca syair maka Nabi eh, Nabi biarkan ada sahabat yang mencegah yaitu Umar dan Nabi e, menegur Umar. Dan jika kemudian boleh me membaca syair di depan Nabi dan di tanah haram di tempat yang lain tentu lebih boleh. Dengan catatan syairnya adalah syair yang kontennya konten yang baik. Kemudian dari Jabir bin Samurah beliau mengatakan, aku duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 100 kali dan adalah para sahabat saling membacakan syair dan mereka saling e, menyebutkan dan mengenang berbagai hal yang merupakan perilaku jahiliyah. Ya, maka mereka ngobrolkan hal-hal yang, yang yang aneh, e, yang lucu yang dulu mereka lakukan ketika jahiliyah, ketika masih kafir. Dulu kok lucu ya, kok bisa-bisanya ya kita begini dan begitu. Ini Tuhan kok e, kita sembah-sembah, habis itu kita makan. Nah, kok lucu ya maka mereka e, hal semacam itu di hadapan Nabi saw Alaihi dan Nabi cuma diam saja warupama tabas sama ma'ahum dan terkadang Nabi ikut senyum bersama mereka Ya, catatan kaki hadis ini juga diatkan oleh Al-Musannif yaitu At-Tirmidzi di jamiknya di sananya ada syar ada syar al Qadi yang beliau adalah rawi yang bermasalah akan tapi ya takawa dia menjadi kuat karena memiliki pendukung yaitu sanad dari jalur Zuhair bin Muawiyah yang dia oleh Nasai dalam sunannya dengan redaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika sholat subuh beliau duduk di tempat sholatnya sampai terbit matahari dan kadang setelah itu para sahabat ngobrol menyebut-nyebutkan pembicaraan tentang masa jahiliyah dan membaca syair. Mereka pun tertawa dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merespon dengan senyuman. Ya, maka Jabir bin Samurah mengatakan, aku duduk bersama Nabi lebih dari seratus kali. Maksud beliau dengan menyebutkan kali yang demikian banyak ini, dari duduk beliau bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menegaskan kepada pendengar perkara yang akan beliau sampaikan. Maka beliau menceritakan sahabat terkadang saling berbalas syair antara satu dengan yang lain dan mereka saling mengingatkan sejumlah perkara-perkara jahiliyah dan ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menyebutkan kepada yang lain satu syair yang dia hafal. Nabi cuma diam dan dan terkadang Nabi cuma senyum bersama mereka dan diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan kalau Nabi setuju dan membolehkan membolehkan sunnah ya, dan ini adalah sunnah ya. karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin mendiamkan kebatilan. Kemudian hadis selanjutnya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiallahu taala anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan perkataan paling syair yang paling bagus yang diucapkan oleh orang Arab adalah perkataan labid yaitu ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ingatlah bahasanya segala sesuatu selain Allah itu akan batil. Itu akan lenyap. Kemudian dari Amr ibn uh, Amr ibn Syarid dari bapaknya sang ayah mengatakan Aku dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas aku membacakan syair dia, e, membacakan syair untuk Nabi 100 bait, 100 kofia. Kofia, sebagaimana kemarin telah kita sampaikan adalah huruf terakhir di bait syair. Satu kofia berarti satu baris. Ini satu kofiyah berarti satu baris. Satu baris berarti satu bait. Maka 100 kofia berarti satu bait. 100 iya, bait dari bait syairnya Umayyah ibn Abi Salat As-Saqafi. Setiap kali aku bacakan syair bait syair kepada Nabi, iya, Nabi mengatakan Nabi berkata, kepadaku hia. Iya, dia, namun kemudian dikasih hak hak untuk ini, sakta. hia. Hatta an satu sampai aku uh, bacakan untuk Nabi seratus yaitu seratus bait Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam komentar, hampir saja dia masuk Islam. Karena bagusnya bait kandungan dan konten e, bait-bait syair e, karya seorang penyair jeliyah namanya Umayyah ibn Abi Salat As-Saqafi. Ya, hadis ini juga diatkan catatan kaki dua hadis ini juga diatkan oleh Muslim. Eh, eh, kuntu ridfa Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya senyap beliau dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memboncengkan sejumlah sahabat di antaranya pernah Muad bin Jabal dia pernah juga kemudian Usama pun pernah juga Fadl ibn Abbas Waqad jam Abu Zakaria Abu Zakira Yahya ibn Mandah mengumpulkan tentang masalah orang-orang yang pernah dibonceng oleh Nabi juz'an beliau kumpulkan satu buku ada satu buku khusus membahas tentang masalah siapa-siapa saja yang pernah dibonceng oleh Nabi judul bukunya Ma'rifatu Asma'i Arda Fin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pengetahuan tentang daftar nama orang-orang yang dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fabelaga Eh, iddatuhum maka hitungan mereka itu sampai kurang lebih 40 orang. Maka aku bacakan pada Nabi 100 kafiah dari syair dari syair yang dibuat oleh Umayyah ibn Abi Salat At-Thaqafi. Dia seorang penyair jahiliyah dan di antara syairnya ada yang isinya mengagungkan Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan hari berbangkit dan semacam itu. Ya demikian uh, yang kita baca kita lanjutkan ba'da isya wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.